sales, detective, activist, energy artist, disco, copy, astronaut, axis, business, radio conti, Saya Vicky Daulay. Saat ini saya sedang berada di lantai 2 Tropen Museum. Tepatnya di satu sudut uh, bagian pendidikan uh, pameran permanen uh, Hindia Belanda di Tropen Museum. Jika Anda naik ke lantai 2, uh, Anda akan menemukan satu um, banyak ruangan khusus mengenai uh, Hindia Belanda dan tempat saya berada sekarang um, terletak menghadap kalau dari sisi luar menghadap ke pintu masuk Tropen Museum. Um, Sudut pendidikan ini berada di sisi kiri kalau dari luar, eh, tepat eh, menghadap sebuah jendela di bagian kiri eh, lantai dua. Hmm, ruangan ini juga berada di ruang yang sama dengan uh, tujuh manekin manekin-manekin tersebut uh, mewakili beberapa karakter uh, di zaman kolonial Hindia Belanda. Di antaranya seorang penulis Charles Eugene Henry Sayer atau dan juga Jacob Theodor Kramer, seorang pemilik perkebunan di zaman Hindia Belanda. Um, Sudut pendidikan ini kira-kira besarnya sekitar 4 kali 3 meter. Um, terletak di bawah lampu lampu-lampu sorot dan setidaknya ada tiga lapis uh, pameran yang dihadirkan di sudut ini. Saya akan menjelaskannya satu persatu. E, lapis pertama, e, segala sesuatu yang e, dipajang di dinding, lalu e, yang terletak di bagian tengah dan di bagian bawah. E, tampilan utama dari pameran ini didukung oleh semacam panggung berbentuk segitiga uh, di mana gelas-gelas kaca diletakkan dan salah satu manekin guru Indonesia bernama Sulastri yang diangkat dari novelnya Suwarsi Joyo Puspito berjudul Manusia Bebas. Ruangan ini juga bersebelahan dengan uh, salah satu ruangan yang dibatasi oleh dinding. Ruangan tersebut menyimpan segala macam koleksi alat-alat sehari-hari. Sorry. What is that? Well, <coughs> I should explain it anyway. <coughs> I've been doing research residency. Oh, I see the bus yeah, I'm yeah, sorry. Yeah, sorry, yeah, sorry. no problem. I mean, do you think that I need to contact somebody, the security, just in case? I mean, maybe I not. See the, uh, well, who is your contact person? Uh, Lisa Swaving and okay. Wayne Modis as well. Oh, okay. Okay. If you have the pass, then yeah, yeah, yeah. I'm, I'm, sorry. That's I'm okay. sorry. Sorry for that. Okay, cool. security di sini baru saja bertanya kenapa saya melakukan hal ini. uh, <laughs> melakukan rekaman di sudut ini, lalu dia menanyakan apa yang saya lakukan di sini dan saya menjelaskannya. Uh, baiklah saya lanjutkan lagi. Uh, ruangan ini bersebelahan dengan uh, satu ruangan yang menyimpan koleksi-koleksi uh, yang dimiliki uh, eh, Tropen Museum dulunya uh, ketika namanya masih menjadi uh, museum kolonial. Di sana banyak sekali tulang-tulang seperti tulang binatang, buku, rotan, dan bambu dan bermacam jenis kayu yang mereka awetkan, lalu peralatan perang seperti keris, golok, senjata, dan lain-lain. Um, saya akan kembali ke apa yang ada di um, sudut pendidikan ini. Uh, pertama, uh, apa yang dipajang di dinding yang dipajang di dinding termasuk lukisan-lukisan di dinding yang bersebelahan dengan koleksi uh, ketika Tropen menjadi uh, masih menjadi museum kolonial. Di antaranya ada peta uh, beberapa lukisan Mo Indi, lalu potret anak-anak yang hmm, dua orang anak, satu laki-laki, satu perempuan bernama Jumilah dan yang laki-laki bernama Soekarjo dibuat di Jogja sekitar tahun 29. <coughs> Lalu di bagian tengah di di panggung yang berbentuk segitiga ada sekitar 5 gelas kaca yang kebanyakan berisikan buku-buku yang tidak mempunyai penjelasan lebih lanjut. Lalu kabin gelas eh, gelas-gelas kaca ini uh, juga mengikuti tepian panggung yang berbentuk segitiga. Uh, di antara sudut segitiga ini ada satu terletaklah uh, manekin Sulastri uh, terlihat seolah-olah sedang mengajar matematika di papan tulis ada tulisan satu dan satu sama dengan dua lalu di bawahnya ada semacam ilustrasi dengan ejaan sepertinya uh, ilustrasi ini ditujukan untuk uh, belajar mengeja atau uh, menghafal. Um, selanjutnya di tepi panggung ini yang tingginya sekitar uh, sedikit lebih tinggi dari lutut orang dewasa uh, dipamerkan foto-foto um, murid atau mahasiswa pada zaman kolonial Belanda. Di antara foto-foto tersebut juga terdapat uh, teks yang sepertinya menjelaskan eh, gelas-gelas uh, gelas -gelas kaca di atasnya. Tidak begitu jelas bagaimana hubungan antara teks ini dengan e, benda-benda di dalam gelas kaca tersebut. Teks ini berbahasa uh, dui bahasa, satu berbahasa Belanda dan satu berbahasa Inggris. Di depan panggung ini, pengunjung juga bisa duduk dan mendengarkan audio yang audio mengenai Sulastri yang juga uh, setelah saya to- coba tidak bekerja lalu di sudut kanan dekat dengan dinding pembatas uh, yang saya sebutkan sebelumnya um, ada satu layar yang menampilkan pendidikan di Hindia Belanda. Hmm, saat ini uh, mungkin ada sekitar 10 pengunjung yang berada di ruang ini. Um, saya akan mulai membacakan teks yang ada di sekitar sudut pendidikan Hindia Belanda di Tropen Museum ini. Um, teks pertama mm, terletak di dinding di balik gelas-gelas kaca persis di sebelah manekin Sulastri. Underways in Indie de verbetering van het onderwijs voor de Indonesiër was een sperpunt van de ethische politiek. De Nederlandse regering wilde de Indonesiër opvoeden. Bovendien hadden de overheid en het bedrijfsleven uh, geschulte werknemers nodig. Het wordt gezet en vulgair onderwijs was in Indie als in Nederland in het lager onderwijs stichtte de koloniale overheid aparte Schulen für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen, in Hemse Bevölkerung, Chinesen, Arabieren und Europäern, indonesisch nationalistisch Bewegungen richten eigen Schulen ob Okluiken werden diese Schulen toegestaan, maar hoe het onderwijs ook uitbreidde en verbeterde de hoge overheidsbanen blijven voor Indonesiërs onbereikbaar. Deze discriminatie was en was de Redenen warum die indonesisch-nationalistische Bewegung Staatsfäller anti-Nederlands wird Hugo geleide Indonesier spelden in die Organisatie vaak een belangrijke, belangrijke rol. Teks selanjutnya hmm, berada di tepi uh, panggung uh, yang menyokong gelas-gelas kaca ini. Saya akan membacakannya dari kiri ke kanan. Kartini Raden Ajeng Kartini 1879-1904 was de dokter van de regen van Japara midden Java met haar Susan bezoog ze tot haar twaalfde en Europees lagere school voor Adel voor Adelike Japans. Uh, mm meisjes was dat in die tijd zeer uitzonderlijk. Ze mocht niet zoals haar broertjes naar de middelbare school. Äh, äh, in den Briefen, die sie later schrieb, versetzte sie sich gegen die unterdrückte Position von Javans, Frufen eine Selektion von haar Briefen wird nachher durchgegeben unter dem Titel Dordui Stotlich in 1939 <clears throat> werd de eerste naar haar genoomschool geopend. Kartini-scholen waren Sluten bedoeld voor Indonesische meisjes. Er werd lesgegeven in het Nederlands. Die meisjes werden geleitet tot Eh, hoe is vrouw en moeder. Later was er ook een mogelijkheid om lerares te worden Kartini's geboortedag uh, eh, 21 april wordt sinds 1964 jaarlijks herdag in Indonesië. teks berikutnya. Nationalisme in de Jahren jan, in de jaren van de Tischpolitik richt, richten nationalistisch Indonesischer Politikpartien op, Symbolen von het Indonesisch nationalisme waren de rood, witte vlag en de Buffelkopf. Teiken van kracht en doorzettingsvermogen. Belangrijk Leus en volk en taal en land. Nationalisten stichten eigen scholen de taman siswa twinde leerlingen. Teks berikutnya de o op ver en uh, eh, kan kenmerken of excel for Indonesia's nationalisten circa 1935. Sulastri Veseres an en Taman Siswo School Nar Suarsi Joyo Puspito Buiten Hetkarel 1940 Dur 3 minuten <clears throat> Sepertinya teks-teks ini menjelaskan isi gelas-gelas kaca yang tidak langsung terkait seperti kopiah yang baru saya baru saja saya sebutkan terletak di berada di satu gelas kaca berdekatan eh, maksud saya teks tersebut menjelaskan kopiah yang berada di dalam satu gelas kaca berdekatan dengan taplak meja dan satu buku buku yang ditulis oleh Sultan Sahrir berjudul Onze Trio. Saya akan beranjak ke teks berikutnya. um, <clears throat> di sini ada sekitar enam foto dan disertai teks yang menjelaskannya. Di foto pertama, sepertinya foto studio, um, ada beberapa sekitar hmm, 13 murid Indonesia dan teksnya berbunyi Simon briefje HBS van Gustav Adolf Mertens interne Ringskampfschicht Ciku dapat teh Java Indonesia 1944 45. Lalu foto berikutnya. Foto ini menggambarkan suasana di dalam kelas. Um, diambil dari sudut belakang menghadap depan. Uh, ada empat orang anak yang sedang mengeja di papan tu uh, mengeja tulisan di papan tulis dan diamati oleh seorang guru Belanda. Uh, teksnya berbunyi Talon der Ver Talon der Ves het aanbod van les methodes voor leerlingen voor wie Nederlands en vreemde taal was groeide aan het begin van 20 20e eeuw als gevolg van de ethische politiek. Op Java werd behalve in het Nederlands ook in het Sundanese, Javans en Maduris les gegeven. De boeken in deze vitrines komen uit de collectie van de bibliotheek van het eh, KIT. di samping foto anak-anak yang sedang mengeja ada satu foto uh, suasana kelas sepertinya kelas eh, hmm, menengah sekolah menengah atas hmm, yang sedang mempelajari ilmu fisika dan ada satu orang guru Belanda yang menemani uh, murid-murid Indonesia. Lalu di sebelahnya juga ada uh, keramaian murid-murid Indonesia yang sedang belajar kerajinan tangan seperti menjahit, menenun dan ada seorang wanita yang juga maksud saya murid murid perempuan yang sedang memegang boneka dan di sudut kanannya ada seorang guru yang juga guru Belanda. Lalu ke sudut kanan di gelas kaca yang terakhir dan tepat berada di bawah satu layar yang menjelaskan atau menampilkan film dokumenter mengenai pendidikan di Hindia Belanda um, di permukaan tepi panggung ini ada foto uh, ber, be, dengan teks yang berbunyi on the race in Indy, Sholen and Shulgan Yava circa 1927 dur 3 minuten. Eh, lalu beranjak ke teks terakhir um, ada satu foto anak-anak Indonesia sepertinya sekolah taman siswa mereka duduk di belakang uh, meja dan ditemani satu seorang guru Indonesia teks di sampingnya berbunyi Jug uh, eh, literatuur vanaf het midden van de negentiende eeuw verschenen er steeds meer boeken voor de jeugd die een Indisch lading hadden. In het begin waren het vooral stoer verhalen over helden, ontdekkingsreizigers eh, en militairen. Later kwam het leven in Indië meer centraal te staan. Zending en missie hadden hun eigen uitgaves. De overgrote meerderheid van boeken werd in Nederland uitgegeven en eh, via boekhandels in Indië verspreid. nghi ấy đúng không? Rồi ao ao ao ao. Đấy. Đấy đó, đấy đó. Ờ, ờ. Thank you. kira mlebu e. Baru mau desktop. Kan duwe. sains, deduktif, aktivis, energi, artis, disco, kopi, astronot, akses, bisnis, radio kunci. I'm Vicky Daulay. This audio recording was taken in May the 11th, 2017 on the area of Netherlands East Indies exhibition, second floor of Trappen Museum Amsterdam, the Netherlands. and in April the 27th, 2017 in Klitika Niten Flea Market, Yogyakarta, Indonesia. The recording was created as part of Kunci Research Residency at Drapan Museum under Heterotropics 2. Heterotropics is a long-term research and curatorial project initiated by Amsterdam-based curator Sarah Giannini and organized in collaboration with the art platform TAAK. Unfolding through different chapters and collaborations, it investigates the immaterial and material remnants of colonial desire in the city of Amsterdam. Heterotropics 2 is realized with the kind support of the Research Center for Material Culture, Amsterdam's Fonds for the Kunst, and Prince Bernhard Kulturfonds.